الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد Masih kembali kita ingin mengenal sepak terjang Abdul Hadi Umairi di Indonesia. Belum menyentuh sepak terjangnya di luar Indonesia. Terkait di Indonesia dalam tulisannya yang tadi saya sebutkan eh, tentunya tulisan dia ini banyak bersandar kepada data-data dan berita yang ditulis oleh Zulkarnain dan kawan-kawan. Terlalu banyak yang harus dijelaskan namun waktu sangat terbatas. Maka saya baca semampunya. Ya ikhwan, kita tentunya masih ingat peristiwa jihad di bumi Maluku. Perjalanan jihad ahli sunnah pada saat itu sejak awal tahun 2000 atau awal-awal 2000 hingga akhir tahun 2002 adalah suatu tugas yang cukup berat di satu sisinya. Suatu tugas yang cukup berat bagi ahli sunnah. Bukan beratnya untuk kita bertempur melawan kaum Nasoro pemberontak. Tetapi dalam suasana dan kondisi seperti itu, baik di bumi Maluku sendiri ataupun di luar Maluku. Kita secara bersama-sama dan saya termasuk di dalamnya jatuh dalam berbagai mukhalafat manhajiyah. Kesalahan-kesalahan bahkan penyimpangan manhaj pada waktu itu yang notabenenya berbagai pelanggaran itu sesuatu yang kita sebelumnya telah tahu bahwa itu adalah mungkar. Namun beberapa faktor kondisi kita pada saat itu dan keadaan negeri ini pada saat itu membuat kita terseret dalam beberapa mukhalafah syar'iyah atau mukhalafah manhajiyah. Maka saya dan juga asatidah yang lainnya dengan melalui berbagai majelis kita sampaikan kepada teman-teman beberapa kesalahan-kesalahan tersebut yang kita wajib bertaubat darinya. Dan justru tidak kalah pentingnya di sana banyak pelajaran. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik untuk kita tidak jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali atau disengat oleh seekor hewan berbisa dari lubang yang sama kedua kalinya. Begitu juga putra-putri kita ke depan. Sebuah pelajaran yang sangat mahal dalam perjalanan sejarah dakwah salafiyah di Indonesia. Nah. Walhamdulillah asatidah memahami bahwa kesalahan-kesalahan itu terjadi dan diakui Ikhwan juga demikian bertaubat darinya dan berusaha menjelaskan semampunya dalam beberapa masalah yang mungkin untuk dijelaskan secara terbuka. Walhamdulillah juga disertai dengan penjelasan-penjelasan bahwa perbuatan demonstrasi itu haram, ya, membicarakan aib pemerintah di majlis-majlis haram. Nah, barakallahu menentang pemerintah dalam beberapa kebijakan dengan penentangan yang anarkis haram. Walhamdulillah. Nah, Namun ada beberapa pihak yang mencoba mengungkit-ungkit masalah ini yang cukup disesali adalah ternyata pihak-pihak itulah yang juga dahulu terlibat nah, dalam berbagai kasus. Yang kita asatidah, saya dan asatidah yang lainnya menganggap sudahlah kita semua mengerti bahwa itu sebuah kesalahan. Nah, walhamdulillah. Maka saya tidak hampir tidak pernah mengangkat keterlibatan Ustadz Fulan, si Fulan atau si Fulan dalam kasus ini, kasus ini, kasus itu. Karena kita menganggapnya, insya Allah semua sudah paham bahwa berbagai peristiwa di masa jihad tersebut, sebagiannya di luar kemampuan kita, sebagiannya memang kita ini dipaksa oleh keadaan, ya, diseret secara perlahan. Nah, namun karena adanya pihak-pihak yang seperti ini, terkhusus dari Zulkarnain dan yang bersamanya, melanggar apa yang dia ucapkan atau mereka ucapkan. Telah terjadi upaya penyelesaian pada tahun 2005 yang salah satu poin dari sulh tersebut adalah bahwa dengan makna karena saya tidak pegang teksnya sekarang bahwa berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi di masa jihad dahulu adalah kesalahan yang memang harus diakui sebagai kesalahan dan para asatidah telah rujuk dan bertobat darinya. Alhamdulillah selesai dan ditandatangani bersama. Nah, namun ada upaya-upaya mengungkit-ungkit peristiwa ini, itu, ini, itu. Subhanallah. Kemudian Zulkarnain dalam surat taubatnya dia mengatakan asal surat taubat itu sebenarnya berbahasa Arab ya kemudian diterjemahkan oleh dia. Dia mengatakan qauli bi annal ikhwa ad-du'at Luqman wa ashabahu lam yatubu min al-akhta allati waqa'u fiha ayyam al-jihad fi juzr maluk khata'un wa batil. Ini salah satu pernyataan tobatnya bahwa saya bertobat dari ucapan saya bahwasanya para ikhwah Luqman dan yang bersamanya belum bertaubat dari berbagai kesalahan yang mereka terjatuh pada masa jihad dahulu di Pulau Maluku adalah suatu hal yang salah dan batil. Saya meyakini itu batil, tuduhan saya bahwa mereka belum bertaubat. Suatu kesalahan dan kebatilan. Ini sekaligus sebagai bukti bahwa Dzulqarnain itu la'ab. Betul kata Syekh Rabi. Ya. L-nya itu apa? La'ab. M-nya apa? Mutalawin. M satunya lagi apa? Makir, tukang makar. Ini perhatikan. Ya. Dia lanjutkan, bal qad a'lamu taubatahum bi syatta turuq Bahkan sebenarnya mereka Lukman dan yang bersama telah mengumumkan taubatnya dengan berbagai cara. Terlalu panjang untuk dibuka cara-cara yang sudah pernah ditempuh tersebut. Wa astaghfirullah wa a'tadzir minhum dan saya meminta ampun kepada Allah sekaligus meminta maaf dari mereka dari Lukman dan yang bersamanya. Nah, Masya Allah, ternyata tulisannya Abdul Hadil Umairi ini Mayoritas datanya memang dari Dulkornen dan yang bersamanya. Di antara yang diungkit kembali adalah masalah ini. Ini salah satu la'ab, salah satu bukti. Ucapan Syekh Rabi bahwa Dulkornen la'ab. Itu betul-betul terjadi memang. Ya. Barakallahu fikum. Baik sebelum Syekh mengucapkan itu maupun sesudahnya. Terbukti salah satu taubatnya dia di sini mengatakan dan saya bertaubat ya dari izhari amama Syekh Rabi at-taraju' wa qabul nasihatihi wa kada 'inda Syekh Hani bin Bray aku juga bertaubat dari sikap menampakkan seolah-olah rujuk di hadapan Syekh Rabi dan seolah-olah menerima nasihat beliau nah, hati-hati ya. begitu pula hal ini saya lakukan di hadapan Syekh Hani bin Bray Sampai terjadilah telekonferensi Amwa. Karena Syekh Hani mengira memang Dulkornin telah jujur bertobat Ternyata dia pura-pura. Ketangkap basah pura-puranya. Akhirnya dia terpaksa bertobat Apa berhenti dia? Sampai di sini? Lah. Ternyata salah satu poin tobatnya tadi dan sudah minta maaf dari kita, diangkat lagi. Kalau dia setuju uh, kalau dia benar-benar jujur dalam taubatnya ini, dia nggak akan rela data-data terkait masalah skar jihad dulu akan diungkit kembali, nggak akan rela dia. Saya sudah minta maaf dari mereka. Nah, sekarang kita mau buktikan tingkat kejujuran berikutnya. Orang ini. Nah, dalam tulisannya itu Abdul Hadil Umairi berdasarkan data dari mereka mengatakan salah satu poin di masa laskar jihad adalah tawassu'uhum fi tadbiq makna jihad difai yakni mereka memperluas penerapan makna jihad difa jihad difa itu maknanya jihad ofensif kita mempertahankan diri nah ada musuh menyerang kita mempertahankan diri bukan kita yang aktif menyerang Eh, peristiwa Ambon itu sebenarnya adalah jihad difai. yaitu dalam rangka membela kaum muslimin yang diserang. Nah, kemudian disebutkan di situ beberapa contoh tawasuknya. Nah, disebutkan beberapa poin antara lain di sana disebutkan adanya al-imarah struktur kepemimpinan jihad. Struktur kepemimpinan jihad adanya panglima dan seterusnya ketua FKAWJ, iya. Nanti sekretaris, wakil dan seterusnya. Saya mau tanya kepada antum, struktur imaratul jihad ini adanya sejak awal atau di tengah-tengah? Antum yang pernah ikut laskar jihad, sejak awal di masalah gabnas ya atau sesudahnya jauh hari setelah itu ada yang bisa menyebutkan Sofian sejak awal atau baru di tengah-tengah adanya sejak awal Fajar Hah? adanya FKWJ dan yang lainnya sejak awal ya nah Sofian sejak awal atau mungkin di tengah-tengah setelah Lukman Babdu datang Nah, ya ikhwan perlu diketahui bahwa struktur imarah laskar jihad itu sudah ada sejak awal. Antum tahu sejak awal kan panglimanya siapa? Nah, ketua komisi fatwa siapa? Hah? Dulkornen sepakat semuanya. Itu anak semua masih ada di Yaman. Ya. ya ini salah satu musibah. Kesalahan ini ditimpakan kepada Lukman Babu sementara dia tidak ada di Indonesia. Saya baru datang di awal September tahun 2000. Jihad sudah dimulai April tahun 2000. Ya. Baru berangkat ke Ambon awal November tahun 2000. Nah, ini namanya Romatni Bidaiha Wan Salad. Dia melemparkan tuduhan penyakit yang dia alami sendiri kepada saya. Kemudian dia lari sembunyi-sembunyi. Nah, habis melempar tuh lari sembunyi. Nah, ini, ini bahaya ini. Ya, barakallahu Kedua, bentuknya uh, bentuk kesalahannya juga adalah mendirikan lajnah tusamma lajnah ta'awuni ahli sunnah wal jamaah yakni FKAWJ FKAWJ kapan adanya jadi Imaratul Jihad tersendiri yang ada panglimanya itu Imaratul Jihad organisasi kedua namanya apa FKAWJ Forum Komunikasi Ahli Sunnah wal Jamaah ya Barakallahu fikum ini adanya sejak awal atau setelah Lukman Mbak datang? Hah? sejak awal. Ketua komisi fatwanya siapa? Dul Lukman Babdu masih ada di Yaman. Gak tahu apa-apa. Assalamualaikum. Ketiga, ikhtilafuhum bil hizbiyin was siyasiyin. Bercampurnya mereka dengan para hizbiyin dan politikus. Ha, coba siapa yang bisa cerita Pergaulan dengan hizbiyin dan politikus itu sejak kapan? Hmm? Sejak awal. Hizbiyin. Peristiwa Senayan masih ingat Senayan? Adanya Ali Fauzi, Rustam Kastor, kemudian siapa lagi? Ah, nah, ada yang bisa menyebutkan? Ia ya, pernah bergaul dengan Amin Rais ya. Semua itu di masa anak belum ada. Tapi lagi-lagi ini adalah dosa Lukman Ba'abdu. Nah, Alhamdulillah. Kemudian ya ikhwan, antum ingat peristiwa disebutkan juga masalah demonstrasi. Nah, qiyamuhum bil mubaharat. Saya mau tanya kepada antum, masih ingat peristiwa pengepungan istana negara? Hah? Anda faham, antum sudah paham, menyadari dan bertaubat. Belum ada sejarah istana negara dikepung. Kecuali oleh Laskar Jihad. Nah, ya. Itu setelah Senayan. Sekali lagi komisi fatwanya adalah Dul Kornen Lukman masih ada di Damaj. Tidak tahu ini semua demo membawa pedang, ya, ingatlah Mana ada demo membawa pedang kalau enggak waktu itu? Sabar. Berangkatlah setelah itu ke Bogor ya, Latgabnas. Nah, dari Latgabnas berangkat ke mana? Hah? DPR MPR, lembaga paling elit di Indonesia. Hah? legislatifnya. Nah, MPR bisa menghentikan presiden ya. Ayo. Barakallahu fikum. Zulkarnain ya ikut dalam demo ya yang paling anarkis dalam sejarah demo Indonesia terhadap lembaga elit negara. Hah? Membawa pedang Ikhwan Zulkarnain waktu itu pakai helm tentara, pakai sabuk kopel Ya, barakallahu fikum. Itu pintu dan apa pembatas-pembatas gedung di PRNPR digedor-gedor. Ya, jauh hari ikut mepetin Akbar Tanjung. Ketua DPR RI. Hah? Di mana Lukman Babdu waktu itu? Di Damas. Barakallahu fikum. Ya. Sekali lagi ketua komisi fatwanya adalah Zulkarnain dan ikut demo paling anarkis. Boleh dikata mungkin se-Indonesia dalam sejarah Indonesia membawa pedang ya hanan bahanan pakai sepatu PDL sudahkah anda wahai Hanan bertaubat anda wahai Zulkarnain sekaligus sebagai ketua komisi fatwa pada waktu itu. Mana taubat Anda? Oh, saya sudah bertobat. Buktinya. Kalau Asatidah memahami sudah. Tapi Anda mulai terus mengungkit yang seperti ini dan seterusnya. Ya. Nah. Wa may yaksib khati'atan aw isman ثم يرمي به بريئا فقد ihtamala بهتانا واثما مبينا barang siapa yang melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa kemudian menuduhkan kesalahan itu yang dia lakukan sendiri kepada seorang yang lepas dari kesalahan itu sungguh dia telah berbuat kedustaan besar dan dosa yang nyata nah Ya ikhwan, barakallahu fikum. Terlalu banyak untuk saya sebutkan. InsyaAllah semoga ini nanti akan tertuang ke dalam sebuah tulisan. Biiznillahi ta'ala. fi din, azani Allah wa iyakum. Kalau tindakan anarkis banyak sekali. Ya. Pada masa itu tidak bisa saya sebutkan satu persatu keterlibatan mereka. Hmm? Gerutuk pengadilan. Betul? Hah? Nah, Anak paham, ikhwan terlibat, ada asatidah yang terlibat. Pengadilan, apa pernah ada sejarah Ha? Eh, palunya hakim diambil terus diketokkan. gitu? Nah, musibah ya ikhwan musibah. Nah, belum lagi yang lainnya. Beberapa operasi-operasi ada orang namanya haunan. Intabihu dari orang ini, mulabis ini orang. Dia tahu banyak dan terlibat dalam banyak hal dia. Karena kasihannya kita, kita nggak mau bicara secara terbuka. Nah, mana mau tanya mana tobatnya ini? Ya ikhwan, sekali lagi peristiwa Laskar Jihad sebuah pelajaran sejarah. Penting. Kita sedih. Kita berdosa. Dan kita meminta maaf kepada waliul amr. Atas kesalahan-kesalahan. Oh saya dulu mengingkari Ja'far. Oh cuma anda yang mengingkari Ja'far. Mau tahu nasihat kita asal tidak terhadap Ja'far Umar Talib. Hanya saja kita nggak keluar-keluar seperti antum memisahkan diri pada waktu itu enggak. Kita berusaha membenahi, membenahi dan membenahi supaya nggak pecah. Sampai pada titik puncaknya memang tidak bisa dipertahankan ya sudah. Jafar Umar Talib yang dulu orang paling kita cintai di Indonesia pada waktu itu. Sampai pada mata liskar jihad, penyimpangan demi penyimpangan terus nambah ya, upaya demi upaya sudah tidak bisa lagi ya, merubah karakternya dan beda-beda yang dia lakukan. Kita tinggalkan orang yang dulunya kita cintai ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kita tinggalkan. Dia sebagaimana dahulu kita bersama dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Lah Abdul Hadi Al-Umairi Al-Jahil ini sang magister ini baru datang ke Indonesia dia. Mempercayai data-data ini. Ya. Dalam keadaan dia tidak kenal satu persatu siapa ini yang di dia nih. Yang dijadikan kawan-kawannya ini. Tapi memang inna tuyur ala ashkaliha daqa. Sesungguhnya burung-burung itu akan hinggap dan senang bersama dengan burung yang sejenisnya. Kalau burung penerpati nggak bahkan betah dengan burung hantu. Nah, burung hantu senengnya dengan burung hantu. Iya, pendelik pendelian Nah, malam hari merpati malam hari tidur. Nah, nggak bakalan betah. Nah, burung merpati berkumpul dengan burung hantu. Nah, Barakallahu fikum. Maka memang dasar apa yang diucapkan Syekh Rabi ketika menjawab permasalahan ini memang benar. Apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, sana arifuhu bihim wa na'rifuhum bihi, itu ternyata benar-benar terjadi. Kita dengan peristiwa ini kata Syekh akan tahu siapa hakikat orang ini dengan kawan-kawannya yang mengundangnya itu tadi mendatangkan dia dan kita akan semakin tahu tentang mereka itu para panitia dan pengundangnya tentang melalui orang ini yang namanya Abdul Hadi. Alhamdulillah. Ini sekarang kita anak ringkas eh, apa namanya cukup sebuah pelajaran bagi Abdul Hadi Umairi bahwa dia sekarang sedang dikelilingin oleh makirin oleh orang-orang ahli makar kezabin Baru saja Abdul Qornain menulis surat taubatnya yang salah satu isinya adalah dia bertaubat di saat mengucapkan di hadapan Utsman Salimi ya barakallahu bahwa di secara dusta mengarang-arang dia cerita ini ya dan Utsman Salimi terbawa oleh kedustaan Zulkarnain dan karangannya ini tadi bahwa di Indonesia ada beberapa dai atau seorang dai yang punya kebiasaan mengadakan daurah dua hari tiga hari hanya khusus berbicara tentang ihya turat sampai ke Indonesia bagian timur yang di sana mereka belum mendengar tentang ihya turat nah siapa ini yang mengadakan daurah dua hari tiga hari khusus bicara tentang ihya turat nah, anda ingin tahu tolong sebutkan wahidul Qurnain Barakallahu fikum. Sudah kedesak dia tobat. Bahwa dia mengucapkan tobat dari ucapannya di hadapan uh, uh, Syekh Utsman Salimi bahwa ucapan saya itu ternyata tidak sesuai dengan realita alias apa dusta. Nah, barakallahu fikum. Yang akhirnya pertanyaan ini tadi atau cerita karangan Dulkonan ini menjumuskan beliau ya, Uthman Salimi dalam kesalahan fatal menjawab jawaban itu. Nah, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum Kalau terkait Abdul Hadi Umairi, Anda cukupkan kiprah dia di Indonesia sampai di situ. Nah, insyaallah bisa antum baca dalam bentuk tulisan biiznillahi taala. Nah. Dia ini semakin muncul dan mencuat namanya karena dia berani berjibaku masuk dalam masalah besar. Sebuah permasalahan yang bukan pantasnya dia ikut berbicara. Yaitu qadhiyah atau permasalahan terkait Muhammad bin Abdullah Ar-Raimi yang dijuluki dengan Al-Imam. Kemudian dikenal dengan Muhammad Al-Imam. Nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah Ar-Raimi. Raimi itu dari daerah namanya Raima. Tummal Ma'bari. Kemudian Ma'bar tinggal di Ma'bar. Dijulukin dengan Al-Imam. Kemudian dikenal Muhammad Al-Imam. Nah, Barakallahu Fikum ketika orang ini menandatangani kesepakatan e, persaudaraan dan hidup berdampingan bersama dengan kaum Syiah Rafidhah. Nah, ana insyaallah yakin ana yakin antum sudah mendengarnya permasalahan ini. Permasalahan ini cukup besar permasalahan besar seperti ini sepantasnya yang menanganinya, menjawab dan berfatwanya adalah memang ulama kibar. Bukan sembarang orang. Oleh karena itu, Syekh Muhammad uh, Syekh Arafat Al-Muhammadi ketika akan memulai kritikannya, beliau menukil jawaban Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari dan yang lainnya Kemudian dituangkan dalam tulisan meminta untuk dikoreksi oleh tiga masyayikh kibar. Nah, ini adab namanya. Syekh Arafat Al-Muhammadi Hafizullah mengerti tentang posisi dirinya sehingga beliau menulis sebuah tulisan tentang dokumen perjanjian e, kesepakatan Muhammad Imam dengan Syiah ya untuk hidup berdampingan bersaudara bahwa Tuhan kita satu sama kita dengan Syiah ya dan bahwasanya Al-Qur'an kita satu dan bahwasanya nabi kita sama ya dan kita sama-sama muslimin. Nah, itu perjanjian kesepakatan antara Muhammad al-Imam dengan kaum Syiah Rafidhah al-Hutsin yang memberontak kepada pemerintah Yaman. Nah, jadi Muhammad Imam melakukan kesepakatan dengan para pemberontak Syiah ini. Nah, maka Syekh Arafat mengeluarkan tulisannya itu setelah direkomendasi atau dibaca dan dikoreksi kemudian direkomendasi oleh tiga masyayikh kibar. Pertama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri, kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah, Baru setelah itu dikeluarkan dalam bentuk tulisan. Nah, dan itu melalui proses, melalui pengkajian. Ya, kenapa saya tekankan ini? Nanti kita akan tahu bagaimana Abdul Hadil Umairi. Abdul Hadil Umairi menulis sebuah tulisan membela wasiqahnya Muhammad Imam dengan Syiah ini tadi. Nah, Dalam tulisannya itu Abdul Hadi mengucapkan beberapa ucapan yang perlu untuk kita pelajari Nah, antara lain dia mengatakan ya, atau dalam salah satu ucapannya dia ada dalam bentuk ucapan, ada yang dalam bentuk tulisan. Nah, banyak berkomentar orang ini. Nah, antara lain dia mengatakan Arju minal masyayikh alladzina takallamu ala Sheikh Muhammad al-Imam ayam halatah Nah, saya berharap kepada para masyaikh ini yang berbicara tentang Muhammad al-Imam, mentahdir Muhammad al-Imam atau um, apa namanya membicarakan tentang Muhammad al-Imam, hendaknya mereka para masyaikh ini benar-benar mempelajari kondisi Muhammad al-Imam. Jadi kesimpulannya Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Al-Bukhari dan yang lainnya ini bicara tanpa mempelajari. Jadi mengkiaskan masyaih dengan dirinya. Nah, ya, dia akan tegaskan. Kemudian di sini dia menyatakan ومن الغريب أن ما جاء في وثيقة الحديبية وما شرحه العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله يوافق تماما على حال أهل السنة في اليمن فلماذا لا يعذرونهم أم قالوه على التسرع Sebenarnya kata beliau di antara yang aneh di sini, ya, jadi ucapan masyarakat ini aneh menurut dia adalah apa yang telah datang e, apa yang telah e, ada dalam dokumen perjanjian Al-Hudaybiyah yang pernah terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaum Quraisy. Sekaligus syarah dan penjelasan Syekh Rabi terhadap peristiwa perjanjian Al-Hudaybiyah isi penjelasan Syekh Rabi itu sebenarnya cocok persis dengan kondisi ahli sunnah di Yaman. Kenapa? Para masyaikh tadi tidak memberi udur kepada Muhammad Imam dan yang bersamanya. Toh kondisi Muhammad al-Imam ini sama dengan peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Jadi Syekh Rabi itu nggak ngerti ya. Nah, asal ngomong. Terbukti tuduhan ini dengan ucapan berikutnya kata Abdul Hadi Umairi, amqaluhu ala tasarru'. Apakah para apakah para masyayikh tadi mengucapkan fatwanya dan tahdirnya tadi dalam keadaan terburu-buru, sikap yang terburu-buru. Masya Allah. Imamul Jarh wa Ta'dil setingkat Syekh Rabi yang dipuji oleh ulama kibar bukan hanya dipuji keilmuannya secara global bahkan secara khusus rudud bantahan-bantahan Syekh Rabi Al-Madkhali terhadap berbagai jenis ahlul bid'ah itu dipuji oleh para ulama. Syekh Abdul Aziz bin Baz memujinya. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam beberapa kesempatan meminta kepada Syekh Rabi untuk membantah si fulan dan si fulan. Tingkatan Syekh eh, bin Bas meminta kepada Syekh Rabi untuk membantah. Bahkan Syekh bin Bas sempat meminta kepada Syekh untuk mengirimkan buku bantahan beliau terhadap Abul A'la al-Maududi al-Khawarij. Syekh Ibn Bas mendengar Syekh Rabi menulis bantahan. Meminta kepada Syekh tolong kirimkan kepadaku satu kitabmu itu. Minta. Setingkat Syekh bin Bas loh, bukan pelajar, bukan doktor-doktor yang minta. الشيخ بن باز نعم بارك الله فيكم الشيخ الألباني رحمه الله menjelaskan apa yang ditulis oleh Syekh Rabi terkait bantahan-bantahannya itu adalah hak dan Syekh Rabi adalah imamul jarhi wa ta'dil bihaqqin fi hadzal asr hamilu rayati al jarhi wa ta'dil bihaq fi hadzal zaman atau kama qala Syekh Rabi kata Syekh Al-Albani adalah pembawa panji jarah wa ta'dil dengan benar di zaman ini. Yang menyaksikan ini bukan para santri pondok pesantren. Yang menyaksikan ini imam besar Al-Albani rahimahullah taala. Nah, dan barakallahu fikum Syekh Al-Albani juga pernah ditanya tentang bagaimana Syekh pendapatmu tentang orang yang mencela Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Nah, maka Syekh Rabi menjawab, ah, Syekh Al-Albani mengatakan satu dari dua kemungkinan Mungkin saja orang yang mencela Syekh Rabi atau Syekh Mukbil itu adalah orang yang jahil, yang tidak mengerti siapa Syekh Rabi dan siapa Syekh Mukbil. Yang seperti ini maka dia diajari dan diberitahu bahwa yang orang yang kamu celah itu begini, begini, begini. Dan nggak boleh mencela para ulama. Atau yang kedua, kedua dia adalah seorang sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Mungkin karena bid'ah yang ada padanya atau manhaj dia yang menyimpang yang bertentangan dengan manhaj Syekh Rabi dan Syekh Muqbil. Maka orang yang seperti ini anak memohon kepada Allah supaya Allah menghancurkan dia karena pengikut hawa nafsu bukan jahil. Nah, barakallahu fikum. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, Subhanallah, Al-Umairi ini sekarang mulai lisannya dengan cara yang makir. Kalau ada orang mencela Syekh Rabi, Syekh Rabi jahil. Itu orang di jalanan bisa mengingkari. Dalam pengertian ahli sunnah yang ada di jalanan pun bisa mengingkari. Eh, ini kok berani ya mengucapkan Syekh, Syekh Rabi jahil. Yang dipuji oleh para ulama sebagai ulama kibar. Dinyatakan jahil orang ini. Tapi ada orang yang celaannya itu terselubung. Ini bahaya. Nah, Musa ini cinta kepada Syekh Rabi. Ya. Cuma nah, apa boleh kita taklid kepada Syekh? Boleh nggak? Ya nggak boleh jawabannya. Apakah pembicaraan Syekh Rabi itu wahyu? Wahyu? Hah? Kalau kita meyakini itu wahyu, kita bisa jadi kafir. Nah, ya bukan, bukan wahyu. Nah, barakallahu fikum. Apa nggak ada ulama selain Syekh Rabi? Nah, ini kalimat-kalimat yang mengandung makna menjatuhkan kredibilitas Syekh dan berusaha menjauhkan umat dari Syekh. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan kalimat-kalimat Abdul Hadil Umairi. Saya memohon kepada masyaih yang berbicara tentang Muhammad Imam untuk melihat kondisi Syekh Muhammad Imam. Oh berarti masyaih yang mengeluarkan fatwa itu tidak melihat kondisi, asal dengar langsung fatwa gitu. Subhanallah. Ulama itu diberi sifat oleh Allah innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanyalah dari hamba-hamba Allah ini yang memiliki khosyah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi Al-Umairi rupanya mengkiaskan ulama itu dengan dirinya yang asal ngomong seperti kasus Indonesia ini. Dikiranya Syekh Rabi kayak dia gitu. Nah, barakallahu fikum. Itu melalui sebuah proses. Berita itu sampai kepada masyair, Ya, dipelajari, ditanya oleh Syekh apa perkembangannya, apa permasalahannya. Terus datang berita lagi, terus ditunggu oleh Syekh. Nah, dipelajari tasabut Syekh kebenaran berita itu. Nah, sampai pada titik saatnya sudah harus dibicarakan. Nah, ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian di antara tuduhan orang ini bahwa al-umur indahum ghairu mundhabithah. Bahwa permasalahan ini di hadapan uh, apa sikap dan keputusan para masyayikh itu tidak karuan. Ya. Mizan dan tolok ukur permasalahan di hadap di kalangan masyayikh ini tadi nggak beraturan, nggak ada e, eh, kaidah-kaidahnya. Nah, masya Allah. Nah, ini juga termasuk celahan kepada masyayikh al-kibar. Dan bahwasanya para masyayikh itu tidak melihat tidak mempedulikan seolah-olah tazkiyah para ulama terhadap Muhammad al-Imam. Subhanallah. Jadi tahzir masyayikh ini tadi di antara sebabnya karena masyayikh tidak melihat, tidak menengok kembali atau tidak mempedulikan adanya tazkiyah, tazkiyah, tazkiyah ulama kepada dia. Nah. Kita pertama mau tanya ulama siapa yang mentazkiyah Muhammad al-Imam. Dia akan menyebutkan mungkin Syekh Mukbil dan ulama Yaman sendiri. Nah, katakan di situ dia mendapatkan tazkiyah. Yang kedua, apakah kemudian tazkiyah ulama itu menjamin seorang untuk istiqamah selama hidupnya? Tazkiyah ulama kepada seorang hamba menjamin hamba tersebut untuk tetap istiqamah di atas sunnah, di atas manhaj salafi sampai akhir hayatnya? Jawabannya tidak. Barakallahu fikum. Antum tahu Abdurrahman bin Muljim? Siapa dia? Pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau atau siapa Abdurrahman bin Muljim ini adalah pengajar Al-Quran di masa khilafah Umar ibn Khattab. Bukan sembarangan. Ketika gubernur Mesir meminta kepada khalifah Umar bin Khattab untuk dikirimnya seorang tenaga pengajar dalam bidang Al-Quran. Siapa yang dikirim oleh Amirul Mukminin? Abdurrahman bin Muljim. Dikirim ke Mesir sebagai utusan khalifah. Bukan sembarang khalifah, Umar. Bukan tazkiyah ulama biasa. Khalifah Umar orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bukan sembarang tazkiyah ini. Dan beliau menulis surat Khalifah Umar kepada gubernur Mesir. Tolong ketika tiba orang ini di sana, hormati dia. Sediakan tempat bagi dia untuk mengajar Al-Quran taman pendidikan Al-Quran gitu ya. Nah, untuk orang-orang Mesir, ketahui bahwa kami di Madinah sendiri, waktu itu pusat pemerintahan masih di Madinah. Kami di Madinah sendiri membutuhkan orang ini. Subhanallah, Abdurrahman bin Muljim. Dibutuhkan di Madinah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Bukan dibutuhkan di Mahati Bintanya atau masalah di Jember. Enggak. Di Madinah untuk ngajar Al-Quran. Ini kami ngalah, seolah-olah Umar bin Khattab mengatakan kami ini ngalah, terpaksa kami kirim loh sekarang ke Antum. Tolong jaga ini. Apa kemudian itu menjamin ini orang kepercayaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini utusannya. Terus dipegang selama-lamanya tanpa mempedulikan penyimpangannya, nggak menjamin tersia itu. Yang menjamin adalah Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah memang menjaganya. Dan amalan dia sendiri. Yang zahir maupun yang batin. Nah. Barakallahu fikum. Kurang apa pujian ulama terhadap Ali Hasan al-Halabi? Kurang apa pujian ulama terhadap Abdul Hasan al-Ma'ribi? Ya, barakallahu fikum. Tapi apa ujung-ujungnya? Hizbiyun mubtadi'ah. Sama juga. Muhammad al-Imam. Ulama berbicara. Syekh Rabi memberikan takdim, mukaddimah terhadap karya Syekh eh, Arafat al-Muhammadi. Yang meminta kepada Muhammad al-Imam untuk taubat. Dari perbuatannya itu. Nah, Waktu itu masih wah nanti Syekh Muhammad mau mau haji, nanti keputusannya kita lihat setelah pertemuan. Tapi haji sudah selesai. Sudah pada pulang. Kloter terakhir sudah keluar juga dari sana. Sudah selesai. Hat, apa hasilnya? Mana sekarang hasilnya? Berubahkah fatwa ulama tentang Muhammad al Jawabannya tidak berubah sampai hari ini. Nah, lah ini Abdul Hadi Umairi masuk ke dalam masalah yang besar yang semestinya dia nggak boleh berbicara. Kalau dia mau beradab, dia ada di Mekah loh. Tinggal selangkah ke rumah Syekh Rabi, nggak perlu naik pesawat. Ya? Kalau dia mau menulis tulisan, datang ke Syekh Rabi ya Syekh, ini saya punya tulisan tentang masalah ini. Bagaimana menurut antum? Setidaknya antum akan mendapatkan ilmu dalam koreksian. Koreksian itu ilmu loh. Ya? Koreksian seorang ulama ilmu. Nah, minta kepada Syekh. Nah. Atau datang antum ke Syekh Muhammad Bazmul yang katanya beliau antum mendapatkan tasbih dari beliau dan antum bacakan waktu di Jakarta sana. Ketika marah-marah saya dikatakan majhul. Padahal saya mendapatkan tazkiyah nih, dikeluarkan tazkiyah tazkiyahnya. Nah, dibacakan. Ya subhanallah. Nah. Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian dia menyatakan kepada para talabatul ilm alla yadkhulu fi hadil mas'alah di kalami ba'dil ulama. Bahwa saya menasihatin para penuntut ilmu untuk tidak masuk dalam permasalahan ini ya, disebabkan mengikuti fatwa sebagian ulama. Siapa sebagian ulama itu? Yang kita tahu ini, Syekh Rabi, Syekh Ubay, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah, mau menjauhkan umat dari para ulamanya. Kemudian dia menyatakan wa ana ukhawwif billahi kulla insanin yatakallam fi kulli insan biduni rawiyah wa tahaqquq lil umuri Wallisan akibatuhu aqibatuhu al wakhima ladal ulama dan saya memperingati ya, mengingatkan mereka untuk takut ya dan saya mengingatkan kepada setiap orang untuk takut berbicara tentang orang lain tanpa ada sikap tenang Siapa yang antum maksud? Nah, ini konteksnya sedang berbicara tentang Muhammad Imam. Nah, antum sendiri tidak takut kepada Allah. Bicara ngawur seperti ini, bicara tanpa ilmu. Nah, Ikhwanifiddin fid azani Allah wa Kemudian dia menyatakan As-sukut indal ulama fi babil jarhi wa ta'dil fi mas'alatin wahidah كلام الأقران يقول فيه العلماء يطوى ولا يروى. dia menyatakan bahwa diam dalam permasalahan jarah wa ta'dil itu ada dalam satu masalah yaitu ketika jarah wa ta'dil itu terjadi antara dua orang yang setingkat sederajat ini membicarakan yang ini. Yang ini membicarakan itu. Atau ini mentahdir yang ini. Maka yang seperti ini kata dia Abdul Hadi Umairi. Para ulama berkata yutwa wala yurwa. Tahdir atau ucapan-ucapan seperti itu. Digulung, dilipat. ya Tidak diriwayatkan. Faham maksudnya? Digulung, simpen nggak usah diriwayatkan, nggak usah dinukil, nggak usah disampaikan. Kenapa? Karena ini pembicaraan atau fatwa sebagian mereka terhadap yang lainnya yang setingkat. Kaidah ini menurut dia bisa difahami. Nah, yang dia maksud kenapa di sini? Dia lanjutkan. Amma yubwa wala yurwa, ai dia terjemahkan أي تحذير الشيخ أبيت من محمد الإمام لا ما نقبل نريد رد كلام الشيخ عبيد مصرح من العلماء بالحجة والبرهان maksudnya apa tadi itu tahzir orang yang sederajat dan setingkat ini nggak bisa diterima nggak nggak boleh dinukil atau disampaikan kaidah ini ya yaitu tahzir Syekh Ubaid terhadap Muhammad al-Imam, maka tidak kita tidak menerimanya. Dan kami menginginkan untuk dibantahnya ucapan Syekh Ubaid ini dengan jelas dari kalangan ulama dengan hujah dan bukti. Nah, masya Allah. Kaidah ini bahwa kalam al-aqran yutwa wala yurwa pembicaraan orang yang sederajat, setingkat, selevel, seleting, itu mananya akron. Ya. Yang satu membicarakan yang lainnya itu tidak boleh diterima, tidak boleh diriwayatkan. Ini kaidah. Kita ingin tahu benar nggak kaidah ini dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Demikian difahami secara mutlak, maka dijawab oleh Syekhina Mukbil bin Hadil Wadi'i dalam kitabnya Al-Muqtarah. Sudah ditanyakan kepada Syekh Mukbil rahimahullah mungkin sudah hampir 20 tahun yang lalu. Nah, jadi ini bukan masalah baru. Biasanya kalau pelajar-pelajar baru masih senang mendengar kaidah-kaidah baru. Nah, ini sudah dijawab sudah lama. Dan Syekh Al-Albani juga ditanya dengan pertanyaan yang sama dan dijawab oleh beliau sudah mungkin hampir 20 tahun yang lalu. Nah, Syekh Mukbil mengatakan jarhul aqran asbat min ghairihim. Tahzir orang yang selevel, sezaman, setingkat, ya, atau teman dia itu di satu sisi lebih kokoh dibandingkan jarahnya orang lain yang nggak dikenal. Nah. Li'annahum a'raf bi quranaihim. Karena orang yang setingkat dan teman bersamanya itu lebih mengenal siapa orang-orang itu tadi. Nah. Fahiyya makbulah. Maka jarh akran itu diterima illa iza ulima kecuali jika diketahui bainahuma tanafusan wa adawatan Kecuali diketahui antara dua pihak ini tadi ada persaingan ya. atau permusuhan li ajli dunia au manasib au khafa fi faham. Baik disebabkan karena perkara duniawi terjadi persaingan antara dua orang ini akhirnya mentahdir temannya atau disebabkan karena kedudukan berebut kedudukan atau disebabkan karena salah memahami Pemahamannya dia salah tentang suatu permasalahan. Kemudian Syekh menegaskan. Qala wa yuridu an yulzimal akhar bi khata fahmi. Kemudian beliau katakan, kemudian orang yang mentahdir ini ingin memaksakan ya, kesalahan dia dalam memahami permasalahan itu kepada orang lain. Ini nggak bisa diterima, kata Syekh. Nah, fayam bagi anta alam maka wajib Anda mengetahui wala tasgha li qaulil mubtadi'ah wal hizbiyyin wad demokratiyin jangan kau mendengarkan ucapan ahlul bid'ah dan para hizbiyin serta demokratiyin orang-orang ahli demokrasi ya yang berpaham demokrasi apa itu kaidahnya kaidahnya hizbiyin dan ahlul bid'ah anna kalam al-aqran laisa maqbulan 'ala al-itlaq. Bahwasanya pembicaraan atau tahzir, kritikan orang yang selevel itu tidak boleh diterima secara mutlak. Kata Syekh Mukbil ini sebenarnya penerapan kaidah ini secara mutlak tanpa ada batasan-batasan itu adalah kaidahnya hizbiyin dan ahlul bidah. Abdul Hadi Umairi salah satu yang menggunakannya. Sekarang kita praktekkan. Akron itu bisa artinya orang yang hidup di satu tempat bersama di zaman yang sama. Nah, atau pernah menjadi kawan. Sekarang kita tanya. Tahzir uh, Syekh Al-Albani dari Al-Ghumari. Seorang ahlul Al Ghumari. Dan itu banyak. Bisa diterima enggak? Kita tanya kepada Abdul Hadi Umairi. Tahzir Syekh Rabi dari Abdurrahman Abdul Khalid. Abdurrahman Abdul Khalid dulu sempat berkawan dengan Syekh Rabi. Pernah berdakwah bersama beliau ke Sudan. Ya, kawan. Tahzir Syekh Mukbil dari Abdurrahman Abdul Khalid juga setingkat selevel Nah, kita bertanya kepada Abdul Hadi Umairi, boleh diterima apa tidak? Kalau dia mengatakan diterima, lo kenapa diterima? Padahal kalau secara umur antara perbandingan Syekh Ubaid, Syekh Rabi dengan Muhammad Imam itu bagaikan seorang ayah dengan anaknya. Muhammad Imam mungkin perkiraan anak Allah alam persisnya umurnya sekitar 53, 54, 55 maksimal. Perkiraan anak seperti itu. Syekh Rabi punya anak umurnya lebih tua dari Muhammad Imam. Setahu saya kalau tidak saya sudah 60 lebih beliau umurnya. Syekh Muhammad bin Rabi itu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang pertanyaannya. Umur antara Syekh Rabi dengan Abdurrahman Abdul Khalid nggak jauh beda. Syekh Ubaid dengan Abdurrahman Abdul Khalid tidak jauh beda. Begitu juga Syekh Mukbil. Nah, barakallahu fikum. Apakah diterima enggak tahzirnya mereka wahil Umairi? Kalau antum menjawab iya diterima. Kenapa? Bukankah itu orang yang akron statusnya? Menurut penerapan antum di sini, antum menerapkan akron antara Syekh Ubaid dengan Muhammad al Imam. Syekh Ubaid sudah umurnya hampir 80 tahun. Yang pantas Muhammad Imam masih jadi anaknya. Nah, barakallahu Kalau dia mengatakan bahwa tahzir Syekh Rabi terhadap Abdurrahman Abdul Khalid diterima, apa alasannya kita tunggu? Perkiraan saya dia akan menjawab ya karena tahzirnya didirikan di atas hujah dan ilmu. Oh begitu. Berarti pembicaraan akron atau tahzir akron terhadap yang selevel dan seleting dengannya boleh diterima apabila didirikan di atas hujah dan ilmu. Kalau gitu kita sepakat. Tapi Anda di sini tidak memberi batasan itu. Nah, bahwa pernyataan Syekh Ubed di sini tidak pantas diterima, tidak boleh diterima. Karena akron itu tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini Abdul Hadid Umairi masuk dalam permasalahan-permasalahan besar. Semisal dengan pernyataan Syekh Mukbil adalah pernyataan Imam Al-Albani rahimahullah dalam fatwa juga. Ya. rahimahullah taala ditanya tentang masalah ini mereka beliau jawab dengan rinci bahwa jarh al-aqran kalau disertai dengan hujah ya, maka diterima Jarak akran itu tidak boleh diterima secara mentah-mentah dan ditolak secara mentah-mentah. Enggak, kata Syekh. Diteliti. Kalau berdiri di atas hujah, selamat dari urusan pribadi, diterima. Abdul Hadi Umairi menyebutkan di sini secara mutlak bahwa kata dia jarh al akron itu barakallahu fikum yutwa wala yurwa. Digulung aja, nggak usah diriwayatkan. Itu, itu maksudnya. Gulung taruh. Jangan dinukil, jangan diriwayatkan. Ini salah satu kaidah kata Syekh Mubil yang sering digunakan oleh Hizbiyin. Kaidahnya Ahlul Bid'ah ini. Yang menerapkan kaidah ini secara mutlak tanpa batasan-batasan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, ya Allah wa iyakum. Kemudian dia mengatakan al Syekh Ubaid al-Jabiri takallam ala Muhammad al-Imam wa wasafahu bi annahu mubtadi'un dhal. Kalam shadid, famadha kan? Intashara hadha al-kalam. Nah, haddara min al-Syekh al-Imam. Lam yura'u tazkiyat al-ulama fi al-Syekh. juhud al جهود al العلمية Nah Kata dia, Syekh Ubaid mentahzir Muhammad imam dan mengatakan dia mubtadi. Seorang mubtadi. Sungguh ini ucapan yang cukup keras, kata dia. Nah, mereka ini yang mentahzir Muhammad imam tidak mau mempedulikan tazkiyah para ulama untuk Syekh imam dan tidak mau mempedulikan hasil-hasil karya atau kerja Syekh Muhammad imam sehingga mentahzir begini. Ya ikhwan, ini kaidahnya hizbi ini. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Kaidah salaf tidak demikian. Perlu antum ketahui bahwa Syekh Ubay dan Syekh Rabi telah mengetahui catatan-catatan tentang Muhammad Imam sejak lama. Sejak sebelum kasus Al-Wasiqah ini. Namun beliau-beliau ini berusaha untuk membenahi keadaan. Sampai ketika sudah tidak mungkin rasanya dibenahi muncullah peristiwa al-wasiqah ini tadi. Maka para ulama tadi berbicara. Dan berbicaranya pun bertahap. Syekh Ubaid bertahap. Ya. Tidak kemudian muncul ucapan bahwa Muhammad al-Imam mubtadi'un unbal, La. Berproses. Ketika Muhammad al-Imam tetap tidak peduli bersikukuh di atas penandatanganan terhadap wasiqah yang batilah itu tadi bersama Syiah Rafidhah Baru di saat itu Syekh Ubaid berbicara. Muhammad Imam mempertahankan dalam khutbah hari raya Idul Fitri. Padahal masyaikh sudah memberi rambu-rambu bahwa itu salah, kamu harus tobat, harus meninggalkan itu. Tetap mempertahankan itu. Maka barulah keluar ucapan tahdir Syekh Ubaid Al-Jabri hafizahullah. Sehingga semua itu melalui proses. Nah, ikhwani fiddin, kita mau tanya, ketika Abdurrahman Abdul Khalik ditahzir oleh ulama, apakah ulama nggak peduli terhadap amalan-amalan dan usaha-usaha Abdurrahman Abdul Khalik dalam dakwah? Nah. Kemudian lebih dari itu, Antum mendengar nama-nama ahlul bid'ah besar seperti Barakallahu fikum Husain Al-Karabisi di zaman dahulu, zaman Imam Ahmad. Husain Al-Karabisi ini kita mendengarnya dia seorang Jahmi. Ditahzir, mubtadi', balud. Kita nggak pernah tahu sejarahnya Husain al-Karabisi siapa dia. Nah. Husain al-Karabisi ini orang yang memiliki juhud ilmiah. Usaha-usaha yang ilmiah. Dia dikenal orang yang banyak periwayatannya. Dan sekian kelebihan-kelebihan Husain al-Karabisi Begitu juga Bishir al-Marisi. Tokoh-tokoh bid'ah besar. Mereka adalah orang-orang yang juga punya ilmu. Ya'qub bin Syaibah. Kalau antum melihat nama ini di buku-buku Jarah wa Ta'dil, Kutubur Rijal, Tahdzibut Tahdzib, ya. dan yang semisalnya Tahdzibul Kamal. Antum akan dapati nama Ya'qub bin Syaibah ini terulang-ulang nama ini. Tapi ketika dia jatuh dalam satu bid'ah, yaitu bid'ah at-tawakkuf yang kemudian muncul ta'ifah yang dinamakan dengan ta'ifah al atau al-waqifah apa itu? Antum mungkin ingat sejarah fitnah al-qaul bi khalqil Quran. Bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Sampai terjadi fitnah besar, ulama dibunuh, dipenjara pada waktu itu. Singkat cerita, berjalan waktu, hancurlah akidah Jahmiyah ini setelah wafatnya Al-Ma'mun, kemudian al wafiq Al-Mu'tasim, al wafiq kemudian setelah di masa Al-Khalifah, Al-Mutawakkil al Allah. Nah, muncullah setelah itu akidah sunnah menang di atas akidah Jahmiyah. Di saat itu orang-orang Jahmiyah nggak berani menampakkan akidahnya terang-terangan. Muncullah syubhat-syubhat. Nah, di antara syubhat kaum Jahmiyah pada waktu itu adalah kalau ditanya tentang Al-Qur'an apakah makhluk ataukah kalamullah, dia menjawab Al-Qur'an kalamullah. Al-Quran kalamullah. Betul nggak? Hah? Kok ragu? Betul. Al-Quran kalamullah. Tapi pada saat itu masa sedang baru selesai dari masa fitnahnya Jahmiyah. Mereka menyatakan Al-Quran makhluk. Maka ulama melengkapi. Ya. Sebagai ucapan di masa tersebut. Di setiap masa ada fitnahnya masing-masing. Kata ulama, Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Harus tegas. Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Nah. Ya'qub bin Syaibah seorang alim. Bukan sembarang orang. Bukan tolib ilmu biasa. Punya juhud. Ya'qub bin Syaibah. Dia mengatakan Al-Quran kalamullah. Saya lanjut. Salas. Al-Quran kalamullah. Nah. Kalau kata orang sekarang, masih mau apa lagi? Salah saya. Tapi ulama menegaskan Ya'qub bin Syaibah mubtadi'. Kenapa sebabnya? Karena adanya syubhat itu tadi. Di masa Imam Ahmad rahimahullah. Nah, anu ya Imam Ahmad itu terburu-buru ya kita menilai Imam Ahmad mulai ya. Ada yang menilai gitu nggak? Hah? Insya Allah nggak ada kan? Karena apa? Dia mengkiaskan Imam Ahmad itu kayak dirinya bilang. Gitu yang belajarnya cuma baca majalah syariah saja. Sudah berani menilai ulama. Ya. Gitu. Sudah berani. Bacanya baru buku terjemah. Iya kan? Atau dengarkan kajian muhadara daurah. Berani menilai ulama. Masuk sampai gitu. dia sudah mengucapkan Al-Quran kalamullah kok. Masih apa lagi sih? Nggak tahu dia karena kejahilannya. Ternyata kalimat ini mengandung kebatilan kalau dibiarkan pada waktu itu. Nah, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya menegaskan Yakub bin Syaibah mubtadi'. Lu apa Imam Ahmad ini anu ya kok nggak memperdulikan siapa Yakub bin Syaibah, perjuangannya murid-muridnya banyak. Nah, seperti sekarang terucap ini dari para pembela Muhammad dan imam ucapan ya, ucapan-ucapan. Muhammad Imam itu muridnya ribuan, ya, punya karya-karya. Terus mau apa? Kalau muridnya ribuan dia selamat dari kesesatan, dijamin. Kalau punya karya-karya juga dijamin dia tetap di atas manhaj salafi. Barakallahu fikum. Maka dari itu, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Orang ini berani tampil ingin tampil. Subhanallah dia terorbit dengan datangnya ke Indonesia ini. Jadi Indonesia ini banyak melahirkan tokoh. Ya. Barakallahu Dulu memang orang ini majhul. Walakin al-an qad rufi'atil jahala. Sudah nggak majhul lagi dia sekarang. Alhamdulillah. Statusnya naik dari majhul sekarang menjadi majruh. Ya, sampaikan pada Abdul Hadi, wahai Abdul Hadi. Ya, Lukman Babdu kirim salam bahwa ente sekarang nggak majhul alhamdulillah qad irtafa'atil jahal anka ha, wa asbahta majruhan ya, sudah nggak majhul lagi sekarang alhamdulillah ya sekarang anda menjadi majruh karena Syekh Rabi telah mentahdir anda dan menasatin ikhwan salafin Indonesia untuk tidak menghadiri majelis-majelis Anda. Nah, barakallahu fikum. Seperti yang tadi saya sebutkan terlalu banyak sebenarnya masail yang perlu diangkat tentang orang ini. Tapi karena keterbatasan waktu eh, maka kita cukupkan eh, sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat Selanjutnya semoga bisa terwujud dalam bentuk tulisan biiznillah sehingga untuk bisa membacanya dengan kondisi yang lebih tenang. Nah. Masya Allah, banyak. Allah mustahil. Afwan Ustaz, antum kok nggak pernah mau datang ke Semarang? Kenapa? Gimana solusinya? Nah, insya Allah ada solusinya bismillah. Bolehkah kita hanya sekedar hubungan bisnis dengan ekwa penyuruh fitnah seperti Abu Zaki Samudra MLM Semarang? Nah, ini yang anaknya politikus itu. Nah, janganlah. Ada juga termasuk salah satu kedustaan. Nah, ditulis oleh Umairi. Masya Allah, Umairi bisa menguasai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia mungkin. Nah, bisa menduduk kita berdusta terkait kasus Semarang bahwa tuduhan-tuduhan batil kita kata dia itu buktinya di Semarang anak lagi capek mau buka ini nah kurang lebih ya maknanya nah nanti bisa dilihat lagi dalam tulisannya jadi mereka merasa dituduh um, bahwa daurah uh, ehm, sahabat Syekh Abdullah Mar'i dan Syekh Utsman Salimi di Semarang itu adalah bekerja sama dengan seorang politikus nah Enggak benar. Kalau yang dimaksud itu adalah ayahnya si Abu Zaki, dia itu hanya sekedar hadir seperti hadirin yang lainnya. Enggak ada kerjasama itu. Subhanallah. ini kan namanya Subhanallah apa? Basah kuyup di siang hari yang panas nggak hujan. Nah, semua orang kering dia basah. Nah, muskilah ini. Di Semarang itu, daurah dua syekh ini tadi, resmi undangannya itu, undangan tablik akbar. Ya, tanda tangan plus stempel. Ya, orang politikus PDIP ini tadi. Stempel apa namanya perusahaan dia dan nama dia sekaligus tanda tangan. Nah fotonya dia terpampang di beberapa pamflet-pamflet kampanye PDIP. Dia sebagai tim suksesnya. Ya. Barakallahu fikum. Yang tanda tangan ini orang ini tadi yang fotonya ada di kota Semarang di jalan-jalan waktu pemilihan gubernur. Sekarang sudah nggak ada mungkin sudah bersih. Nah, Nah, kita punya buktinya loh. Undangannya resmi plus stempel perusahaan orang ini tadi, tanda tangan dan namanya. Yang menandatangani surat undangan tablik akbar. Nah, kok dibilang cuma sekedar salah satu dari hadirin? Nah, ya subhanallah Abdul Hadi Bahlul. Nah, Masya Allah. Ini pertanyaan butuh satu daurah tersendiri. Nah, dimaafkan saya, nampaknya dengan terpaksa diakhiri sampai di sini. Ya. Insya Allah semoga bisa berjumpa di kesempatan lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.